kaidahnya yaitu al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab ibrah itu artinya pelajaran hmm. pelajaran itu diambil dengan keumuman lafadz. Jadi kalau kita mengambil pelajaran e, dari Al-Quran, ambillah dengan keumuman lafadznya. Tidak dengan kekhususan sebab. Artinya jangan difahami pelajaran dalam Al-Quran tadi hanya khusus untuk yang menjadi sebab nuzulnya. Tidak. Tapi itu berlaku umum sebagaimana lafadznya. Umum sebagaimana lafadznya. <clears throat> nah, kata Syekh di sini rahimahullah, hadil kaidah kaidah ini nafiatun jiddan bermanfaat sekali ini dalam memahami tafsir khususnya. Kalau kaidah ini dipegang, dijadikan sebagai pegangan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka sangat bermanfaat sekali. Dengan memperhatikannya, akan tercapai untuk seorang hamba kebaikan yang banyak banyak kebaikan khair, kehir itu bisa tercapai kalau hamba mau memegangi kaidah ini. Setiap kali dia mentadaburi Al-Qur'an, dia ingat kaidah ini. Ya. Nah, maka akan banyak kebaikan yang bisa dia capai. Dan juga dia akan bisa mencapai ilmun ghazir, ilmu yang melimpah. Banyak sekali ilmu-ilmu akan dia dapati kalau dia mentadabur Al-Quran dengan kaidah ini. Tapi lihat kata sini di sini. diihmaliha dengan mengabaikan kaidah ini. Ya, dia dia tidak pakai kaidah ini. Dia tadabur Al-Quran, dia mengambil pelajaran dari Al-Quran, tapi dia lupakan kaidah ini atau dia tidak menganggap kaidah ini. Yafutuhu ilmun kafir Akan luput dari dia ilmu yang banyak. Nggak dapatnya ilmu yang banyak. Artinya tertutup pintunya. Ini pintunya. Untuk bisa membuka kebaikan yang banyak dari Al-Quran. Ilmu yang berlimpah dari Al-Quran, pintunya adalah kaidah ini. Maka kalau dia perhatikan kaidah ini terbuka itu ya pintunya dan dia akan bisa melihat banyak kebaikan, banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Jika ini dia tidak perhatikan, tertutuplah pintu tadi sehingga kebaikan dan ilmu yang banyak tadi dia tidak dapat. Bahkan lebih dari itu, kata Syekh sini, dia akan jatuh dalam kesalahan, Walat salah. Salah di dalam memaham, memahami ayat. Salah di dalam menerapkan ayat. Dan juga masuk dalam irtibak. Irtibak itu itu masuk pada sesuatu yang sulit keluar. Hmm. Artinya ruwet. Dia akan mengalami apa? Keruwetan dalam pemahamannya. Seperti mengurai benang yang ku, kusut. Benang itu kalau udah dibuat kusut, coba kamu lepaskan. Ah itu susah mati tuh. Ya. Apa susahnya setengah mati ini ya. Susahnya setengah mati. Ini dia harus melepaskan dulu. Dari dia tarik ini, ternyata yang di sini jeret. Nah, dia lepasnya ini yang sana lagi jeret susah. Karena kaidah ini nggak dia pakai. Dia pahami ayat ini begini, tapi ketika dia ketemu ayat yang lain, dengan pemahaman dia, kok beda? Kalau dia pahami ayat ini begini, berarti ayat itu harusnya begitu juga. Tapi nggak mungkin, gini. Akhirnya apa? Dia masuk dalam masalah yang dia sulit keluar darinya. Karena kaidah ini dia tidak perhatikan atau dia tidak menganggap. Nah ini. Ini gambaran Syekh rahimahullah tentang pentingnya kaidah ini di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga perlu untuk diperhatikan, dipegangi. Begitu. Kemudian kata Syekh, hadal asl ittafaqa alaihi muhaqqiqun. Prinsip asal ini, kaidah asal ini bersepakat atasnya para pentahkik, para peneliti. Para peneliti min ahli usul wa ghairihim dari kalangan ahli usul dan yang lainnya sepakat untuk memegangi kaidah ini. Menjadikannya sebagai kaidah yang muttaridah yang baku. Nah, di dalam fahmun nusus memahami nas-nas Al-Quran was sunnah. Mereka, para pentah dari kalangan ahlu usul dan selainnya sepakat. Kaidah ini, kaidah yang baku, yang penting, yang pokok. <clears throat> nah, Kalau kita mau melihat kitab al mudzakirah al mudzakirah fi Usul Fiqh karya Syekh Syanqiti rahimahullah di sana ada pembahasan ya, karena kaidah ini masuk nanti dalam pembahasan usul fikih juga nah, di sana ada pembahasan yang eh, bagus khusus masalah ini yaitu lafat yang umum dalam Al-Quran misalnya bila turunnya itu dengan sebab yang khusus maka punya tiga keadaan lafat yang umum dalam Al-Quran bila turun dengan sebab yang khusus itu punya tiga keadaan. Yang utama difahami umum. Menurut ijma' Contohnya adalah dalam surah nah. sariq was itu surat apa? saya Nisa ya. Naam, Al-Maidah. Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 38. Allah Ta'ala berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim Enam. Wasariku dan pencuri lelaki Wasari wasariqatu dan pencuri perempuan fakotoru aidiyahuma potonglah tangan keduanya Jaza bima kasaba sebagai balasan akibat perbuatan akibat perbuatannya nakala minallah sebagai hukuman dari Allah taala wallahu azizun hakim dan Allah maha perkasa lagi maha hikmah Kalau kita baca tafsirnya ayat ini akan diterangkan di sana bahwa ayat ini punya sebab nuzul. Sebab nuzulnya adalah kisah seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri sampai kemudian beritanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ditegakkanlah hukum had ya, ditegakkanlah apa hukum had atas perempuan tersebut dipotong tangannya sampai pergelangan sebelah kanan. Baik. Sekarang, apakah ayat ini hukum memotong tangan bagi penjuli khusus untuk perempuan tadi? atau berlaku umum? Dijawab di sini berlaku umum. Tidak khusus untuk perempuan tadi. Ijma'an secara ijma'. Kenapa? Karena kalau diperhatikan ayatnya as sariq itu lafad mudhakar atau muannas? mudhakar ya. As-sariqah mudhakar atau muannas? Muannas. Padahal sebab turunnya muannas ya. Kenapa as-sariq disebutkan? Kalau seharinya khusus ya, untuk perempuan tadi kenapa disebutkan as-sariq? Ya. Ini menunjukkan tidak khusus, tapi oh, umum. Karena disebutkan di situ asar. Ya. Nah. Begitu pula di sana ada riwayat yang lain menunjukkan sebab nuzulnya ayat ini terkait dengan seorang yang mencuri pakaiannya Sofwan bin Umayyah di masjid. lelaki. Berarti asalnya, Kalau itu khusus untuk lelaki tadi, kenapa disebutkan kalau di sini? Nah, ya. Sehingga dengan dua riwayat tadi menunjukkan bahwa ayat ini berlaku umum, tidak khusus untuk yang menjadi sebab nuzul ayat tersebut dan ini ijma ulama jangan lagi ada kol yang mukhalif ya. perkataan yang menyelisih tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah yang seperti ini ini contoh ayat lafadznya umum sebab nuzulnya ya ada sebab tertentu khusus tapi dipahami umum secara ijma. Itu ketika digandingkan di situ lafat lain yang bersifat umum. Kisahnya perempuan, tapi kenapa disebut lafat sari? Atau sebaliknya, kisahnya lelaki, kenapa disebut lafat sariqah? Nah, digandingkannya ya, lafat lain yang bermakna umum menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan ayat ini adalah keumuman lafadznya. Ayat. Kemudian yang kedua, yang kedua, ya, ayat yang umum bila turun dengan sebab yang khusus, yang kedua itu difahami khusus. Difahami khusus tidak umum. Difahami khusus berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma. Contohnya apa? Contohnya dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 50. orang nikah nih. Nih, nih. Eh, Enjoy, Umit. Sabar ya. Nah. <clears throat> Al-Ahzab ayat 50. Halamannya 424. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. <coughs> Ayat ini menunjukkan tentang siapa-siapa perempuan yang halal untuk dinikah dinikahi. Nah, ini musim nikah perlu ya. difahami siapa saja perempuan-perempuan yang Allah halalkan untuk dinikahi. Nah, yang pertama disebutkan yaitu istri-istri yang kau berikan ya ujur mereka itu maharnya. Kemudian budak yang dimiliki. Kemudian putri paman dari pihak bapak atau putri bibi. Ya, dari pihak bapak juga atau putri paman dari pihak ibu atau putri bibi dari pihak ibu ya begitu pula imro'ah mukminah perempuan yang beriman yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW bila Nabi hendak menikahinya tanpa mahar. Lafat-lafatnya ini oh umum ya. Terjadinya ya, kalau kita baca tafsirnya itu ada sebab nuzul sebab nuzulnya yaitu seorang perempuan datang kepada Nabi SAW yang sedang berkumpul dengan para sahabat. Dia menghibahkan atau ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Maka beliau memandanginya bawah ke atas, ya. Setelah itu tunduk. Sampai perempuan tadi paham kalau Nabi tidak menginginkannya. Akhirnya dia pun duduk. Maka ada sahabat yang berdiri, "Ya Rasulullah, ya, bila engkau tidak berkeinginan dengannya, nikahkan saja aku dengannya." Maka Nabi tanya, ya, "Apa yang kamu punya ya, untuk maharnya?" Dan seterusnya riwayat. Nah, ayat ini lafadznya umum kemudian terjadi dengan sebab yang khusus kisah tadi itu Adi nah, fahami umum atau khusus di sini difahami apa khusus ya yang seperti itu khusus untuk nabi berdasarkan ijma sepakat ulama kenapa karena disebutkan pada lanjutannya lafat yang menunjukkan apa penghususan yaitu khalisatallaka min dunil mu'minin khusus untukmu tidak untuk orang beri, beriman itu tidak untuk yang lainnya kamu ini khusus untuk nabi kalau ada perempuan datang menghibahkan diri kepada Nabi SAW ya boleh dinikahi tanpa apa tanpa mahar sekalipun langsung jadi istrinya tapi kalau yang selain Nabi tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan bukankah kaidahnya al ibra bi umumil lafad la khusus sabab? Hei Mas. Lihat dulu lafad ayatnya. Ada kelanjutannya itu, yaitu sultan laka min dunil mu'minin. Itu khusus untuk Nabi tidak untuk orang beriman yang lainnya. Paham ya? Nah, ini yang kedua. Jadi ada dalam Al-Qur'an lafaz yang umum di mana sebab turunnya ada sebab yang khusus. Kemudian difahami darinya makna khusus, tidak umum. Seperti ayat ini apabila di situ ada lafat yang menunjukkan apa? Keterangan hu khusus. Ya. Keterangan khusus, maka dikhususkan. Sebagaimana yang pertama tadi, ada lafat yang menunjukkan keterangan u, umum, maka diumumkan. Dianggap umum maknanya. Nah, ini ada lafat yang menunjukkan keterangan khusus. Maka dikhususkan. Ini semua ij, ijma sepakat ulama. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Ada ya dalam Al-Qur'an ayat yang turunnya dengan sebab khusus tapi difahami umum atau khusus. Nah ini. Yang ketiga, difahami umum. Menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih. Nah, apabila tidak ada tanda yang menunjukkan umum atau yang menunjukkan khusus secara ijma. di sana nggak ada lafat yang menunjukkan umum seperti yang pertama. Tidak ada juga lafat yang menunjukkan khusus seperti yang kedua. Ini lafat lain ini dia. Hanya murni dia di situ. Lafat itu tok. Tidak ada tanda yang menunjukkan umum, tidak ada tanda yang menunjukkan khusus. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, itu difahami umum menurut pendapat yang rajih. Artinya di sana ada ikhtilaf ulama. Ya. Ayat yang seperti itu difahami umum atau khusus. Ketika tidak ada tanda yang menunjukkan umum, tidak ada tanda yang menunjukkan khusus. Nah, ini ikhtilaf ulama. Dan yang rajih adalah difahami umum. Nah, ini yang dimaksud dalam kaidah ini yaitu al-imrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Contohnya adalah kita bisa lihat dalam surah Hud. Dalam surah Hud. Ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail Dan tegakkanlah salat pada dua tepi siang Yaitu subuh, zuhur, dan asar Wa zulafan minal lail dan pada sebagian dari malam. Ya, sebagian dari malam yaitu maghrib dan isya. Ini tentang sholat lima waktu. Disuruh menegakkan sholat lima wak waktu. Kemudian Allah katakan, Innal hasanati. Sesungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayyiati bisa menghilangkan, menghapus kejelek, kejelekan. Amal yang baik itu bisa menjadi penghapus amal yang jel, jelek. Zalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang yang mau ingat. <clears throat> Nah, kalau kita baca tafsirnya, kita akan temukan di sana ada riwayat tentang asbab nuzul ayat ini. Ayat ini turun dengan sebab ada seorang datang kepada Nabi SAW lapor bahwasanya dia di pinggir kota Madinah ketemu dengan perempuan kemudian dia berbuat pada perempuan tadi ya seperti suami istri hanya saja tidak berjima nah, dia kemudian insaf sadar pingin ini dibersihkan dari kejelekan tadi itu datang pada Nabi SAW bagaimana ini maka ditanya sudah sholat atau belum dia apa eh, turun ayat ini turun ayat ini kemudian dia tanya sudah sholat atau belum kemudian dia bilang belum ya, sehingga sholat asar akhirnya dia pun sholat asar berdasarkan ayat ini sebagai apa pengamalannya jadi kalau ada orang ya kedapatan berbuat dosa kemudian dia sadar ingin bertobat maka segera dia e, iringi dengan perbuatan yang baik amal baik itu bisa menghapuskan pengaruh yang negatif dari dosa yang tadi itu kalau dia sadar istighfar taubat kemudian dibarengi dengan berbuat baik begitu itu pengaruhnya insya Allah hilang ya, efek negatifnya bisa hilang innal hasanat yudhimnas sayyiat Coba. Lafaz ayatnya umum ya. Sebab nuzulnya khusus pada orang tadi. Apakah difahami umum atau khusus ini? Dilihat. Ada nggak lafaz yang menunjukkan tanda ini umum selain ini? Jadi uh, apa? ini tidak berlaku hanya untuk orang tadi, untuk yang lain juga. Ada nggak? Nggak ada toh. Karena nggak disebutkan fa'il di sini ya. Nggak disebutkan di sini fa'il. Ada nggak yang memberikan arti khusus ya untuk orang tadi? Juga nggak ada, nggak disebutkan di sini fa'il. Ya, siapa siapanya? Yang pasti al hasanat yudhimna sayiat lafadznya umum turunnya dengan sebab khusus tapi di situ tidak ada tanda yang menunjukkan ya umum tidak hanya sebab itu saja atau khusus untuk sebab itu saja tidak ada yang menunjukkan ini tidak ada yang menunjukkan itu nah bagaimana memahami yang seperti ini apakah khusus untuk yang menjadi sahibul kisah tadi atau umum untuk yang lain juga nah yang kayak gini ada ikhtilaf ulama. Ada yang memahami itu khusus untuk orang tadi itu. Nah, ada yang memahami tidak umum untuk yang lain. Dan yang rajih, yang rajih adalah apa? Umum. Untuk sahibul kisah tadi dan juga untuk yang lain yang semisal dia. Yang mengalami hal yang semisal dia. Paham? Nah, kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah pengamalan Nabi SAW. Kalau kita baca sebab nuzulnya tadi dengan lengkap, teks hadisnya itu lengkap, itu orang tadi bertanya, Ya Rasulullah SAW, apakah ini khusus untuk saya? Ya? Beliau menjawab apa? Tidak. It, bahkan itu untuk semua umatku bahkan itu untuk semua umatku diterangkan oleh Nabi SAW untuk semua umat beliau SAW ya padahal ayat tadi turunnya berkenaan dengan orang tadi ya tapi Nabi SAW, Nabi SAW ya, menjadikannya untuk yang lain yang bukan sahibul kisah bukan sebab nuzul. Nah, dari sinilah diambil kaidah tadi yaitu al-imrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau ditanya kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khususi sabab itu apa dalilnya? Dalilnya adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? seperti kisah ini. Paham? Dalam surah Hud ayat 114. Baca sebab nuzulnya bagaimana Nabi mengamalkan ayat ini. Tidak khusus untuk sahibul kisah, tapi boleh jadikan untuk umatnya secara umum. Hmm? Ketika beliau ditanya, beliau jawab itu umum untuk umat. Tadi pengamalan Nabi SAW mengamalkan kaidah ini. Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Dan yang semisal ini ada di dalam Al-Qur'an yang lainnya. Ya. Contohnya adalah yang lain seperti ketika Nabi SAW hendak membangunkan Ali bin Abi Thalib dan istrinya untuk salat malam. Ya, tidakkah kalian mau sholat bangun untuk sholat? Ya saat itu Ali bin Abi lagi tidur dipanggil dari luar mungkin apa dia jawab katanya ya Rasulullah ya sambil ngantuk-ngantuk gitu <laughs> sesungguhnya arwah-arwah kita itu dalam ya, genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala dia akan melepaskannya yang kapan dia menghendakinya jadi ya kau udah bangunin bangun sendiri nih <laughs> nggak usah dibangunin ya bahasa orang Jakartanya gitu mungkin ya Nah, kemudian Nabi SAW pergi sambil menepuk pahanya membaca ayat apa? Wa kanal insanu akthar syai'in jadala. Adalah manusia itu yang makhluk yang paling banyak mendebat. Paling sering membantah. Hmm. Lihat Padahal ayat tadi turunnya berkenaan dengan apa? Dengan orang-orang kafir ya. Yang mendebat Al-Qur'an. -Qur, ayat tadi turunnya itu dengan sebab ya orang kafir itu yang mendebat Al-Qur'an. Turun ayat tadi. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW membaca ayat ini untuk Ali bin Abi Thalib. Dan tentunya beliau bukan masuk dalam bahasan kufar bukan. Ya. Tidak difahami begitu kan? Nah, disinilah contoh bagaimana Nabi mengamalkan kaidah ini, yaitu al-ibrah bi umumil lafaz. lafadnya kan al insan. Ya, umum. Ya, walaupun sebab apa sebab nuzulnya terkait dengan orang kafir. Tapi yang umum. Ya. jadi kan lafaz yang umum ini sebagai ibrah bukan sebabnya yang khusus. Begitu. Jelas? Dan juga di sana ada yang lain yang menguatkan pendapat ini. Sehingga al-ibrah bi umumi lafaz la bi khusus sabab ini kaidah yang baku. Ya. Ada yang ijma seperti yang tadi disampaikan ada yang ala rajih seperti yang juga sudah disampaikan dipahami hmm, nah Baik, kemudian beliau kasih faedah berikutnya. Fama taro aita hadil qa'idah. Kapan saja engkau wahai pembaca Perhatikan kaidah ini. Haqqan ri'ayah dengan betul-betul diperhatikan. Kaidah ini. Arafta. Nah, disitulah kamu akan tahu anna maqalahul mufassirun bahwa apa yang dikatakan oleh para penafsir dalam buku-buku tafsir mereka min asbabi nuzul dari sebab-sebab nuzul mengatakan eh, ayat ini turun dengan sebab ini ayat ini turun berkenaan dengan ini. Keterangannya berbeda-beda. Ayatnya sama ya. Mufasil ini mengatakan ayat ini turun dengan sebab ini. Mufasil yang lain mengatakan ayat ini ayat yang sama turun dengan sebab ini yang beda dengan mufasil yang pertama. Kesannya apa? Ikhti, ikhtilaf Ah, gimana kalau kamu baca buku tafsir mendapati keterangan seperti itu? Hmm? Kalau kamu paham ayat ini, apa kaidah ini, nggak bingung, ya, nggak bingung menyimpulkannya. Kenapa? Karena apa yang disebutkan oleh masing-masing penafsir tadi itu innama huwa ala sabilil misal itu hanya bentuk contoh saja. Litaudihil alfat untuk menerangkan lafat ayat tadi. Lafat ayat tadi itu contohnya adalah seperti ini yang disebutkan sebabnya. Bukan menunjukkan lafat ayat tadi terbatas pada sebab itu. Kalau dipahami ya khusus untuk sebabnya Nah, terjadilah di situ apa? Bingung. Kenapa? Karena masing-masing mufasil ya. penafsirnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang bilang sebab nuzulnya ini, ada yang bilang sebab nuzul ini. Bahkan kadang sampai lebih dari dua keterangan sebab nuzul ayat yang sama. Bagaimana ini? Nah, kalau kita tidak paham kaidah ini, membaca buku tafsir mendapati yang seperti itu nanti mungkin akan akan apa akan e, dilakukan yang namanya oh, tarjih yang roji ini pendapat ini ya. padahal masih mungkin untuk dijamak itu dengan mengatakan bahwasanya apa yang disebut oleh masing-masing pentafsir itu benar semua karena disebutkannya ala sabilil misal saja berlaku ya untuk ini, ini dan ini sebagai contoh-contoh dari penerapan ayat tadi. Pak ya? Nah, ini. Ya, kalau mereka mengatakan nazarat fi kata wa kata itu bukan menunjukkan pengkhususan. Ayat tadi difahami khusus untuk uh, sebab itu atau kisah itu. Tidak itu sebagai contoh saja. Berlaku untuk itu dan juga yang semisal itu. Surahnya. Paham? Bentuk penggambarannya. Karena demikianlah amalan nah, Nabi SAW sebagaimana yang dicontohkan tadi. Hmm. Ayat turun dengan lafaz umum turunnya karena sebab khusus. Nabi tidak memahami khusus untuk sebab tadi. Tapi umum yang lain yang semisal itu surahnya. Enak. Eh, Baik. Di sini Syekh rahimahullah menerangkan alasan yang menjadi eh, kesimpulan kaidah ini adalah Innal Quran innama nazala uh, nazala li hidayati awalil ummah wa akhir. Karena sesungguhnya Al-Qur'an hanyalah turun itu untuk hidayah bagi generasi awal umat ini begitu pula generasi akhirnya. Kalau oh, difahami khusus untuk yang awal, ya bagaimana yang akhir bisa ngambil pelajaran? Gitu ya. Nah, tidak umum sebagai hidayah untuk semua umat. Dan ini yang difahami oleh Nabi SAW dan juga yang beliau amalkan. Yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Nah, begitu pula Allah Taala yang memerintah kita untuk mentadaburi Al-Quran, ya kan? Kita diperintah untuk tadabur Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran. Nah kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita temukan di situ lafat umum, mencakup banyak hal. Maka bagaimana kemudian kita e, fahami dari situ khusus untuk sebagian, tidak untuk sebagian yang lain, padahal masuk dalam keumuman lafadznya. Kalau kita lakukan itu, berarti namanya apa? Al-Qaul Allah bila ilm berkat atas nama Utama ilmu tidak ya tapi justru itu berlaku untuk kita ya yang membacanya begitu karena itulah kata saya di sini berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Ida sami'ta Allah yaqul" Bila engkau melihat atau mendengar Allah taala berfirman "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai orang-orang yang beriman Allah memanggil orang yang beri, beriman Kalau kita lihat ayat ini pertama kali turun di mana? Di masa nah? Nabi SAW Berarti orang yang beriman yang dimaksud para sahabat para sahabat ya kan? Ya ayuhalladzina aman Wahai orang yang beriman Ketika turunnya itu yang ada para sahabat Apakah difahami ya khusus untuk sahabat berarti untuk yang generasi sesudahnya kayak kita gini udah jauh nggak dimasuk dalam panggilan tadi ah nggak begitu lihat itu maksud mengatakan fa'ariha sam'ak ariha sam'ak tadinya dengarkanlah baik-baik ayat itu simaklah baik-baik ayat itu pasang pendengaranmu baik-baik ini seakan-akan kamu termasuk yang dipang yang dipanggil dalam ayat tadi. Walaupun kamu tidak menyaksikan sebab turun turunnya ya. Tidak menyaksikan sebab turunnya para sahabat yang menyaksikannya itu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, ya dengarkan baik-baik ayat itu. Ini rasakan seakan-akan kamu termasuk yang dipanggil dalam ayat itu. fa innahu imma khairun untuk bihi karena sesungguhnya itu boleh jadi kebaikan yang kamu diperintah dengannya ya seakan-akan kamu masuk dalam khitab ayat tadi ya wa imma syarrun tunhaan dan bisa jadi di dalamnya ada kejelekan yang kamu dilarang dari ya kalau kita baca Quran ya. pas ketemu ayat yang seperti itu panggilan ya ayyuhalladzina hendaknya kita merasa apa orang yang juga terpanggil sehingga mendorong kita untuk perhatikan dengarkan baik-baik ayat tadi di sana ada pelajaran di sana ada pelajaran bisa jadi pelajarannya itu adalah kebaikan yang kamu diperintah untuk melakukannya atau kejelekan yang kamu dilarang darinya. Taib. Nah, ini menunjukkan kepada kita begitu pula pemahaman para sahabat seperti Ibnu Mas'ud ini. Memahami bahwasanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, baik sampai di sini uh, semakin jelas dan tegas uh, pentingnya kaidah ini dan apa dasarnya kaidah ini. Nah, kemudian beliau terangkan contoh terapannya. Kaidah ini contohnya diterapkan ketika kamu lewat dalam Al-Qur'an ayat yang memberitakan tentang Allah Ta'ala tentang nama-nama Allah Ta'ala tentang sifat-sifat Allah Ta'ala atau tentang apa yang Allah dibersihkan daripadanya sifat-sifat yang, yang kurang maka mentadaburi memahami ayat-ayat yang seperti itu dengan kamu apa tetapkan untuk Allah semua makna yang dikandung dalam ayat tadi ketika Allah katakan ya innallaha sami'un alim misalkan sesungguhnya Allah taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui maka kamu tetapkan Allah, untuk Allah taala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat tadi Allah menetapkan dia itu sami Maha mendengar berarti tandanya Allah taala punya sifat mendeng mendengar, punya nama Sami'un, punya sifat ya, yaitu mendengar. Paham? Dengan pendengaran yang sempur, sempurna dari semua sisinya ya, tanpa ada yang kurang. Begitu. Begitu pula ketika Allah Ta'ala membersihkan dirinya dari sesuatu Misalkan Allah katakan apa? Walam yakullahu kufuan Tidak ada sesuatu pun yang setingkat dengan Allah Ta'ala Maka bersihkanlah Dari Allah Ta'ala Apa yang masuk dalam keumumannya Ini segala apa yang Allah membersihkan dirinya dari darinya Seperti eh, ayat mengatakan Wala yaldimu rabbuka ahada Dan tidaklah Rabbmu mendolimi seorang maka dibersihkan Allah Ta'ala dari segala bentuk al-zulum sesuai dengan keumuman apa? lafadznya tanpa dikecualikan dikecualikan dikecualikan dengan dasar apa? semata-mata rok yu tak bisa ya. nah, nah, nah boleh itu ketika lafadznya umum ya difahami umum tidak boleh seorang itu mengatakan apa? Khusus pada lafadznya umum kecuali dia datangkan apa? Dalil. Dia datangkan dalil. Dia tuntut dituntut dalil. Adapun orang yang memahami umum tidak dituntut dalil karena itu hukum asalnya dan itu pula pengamalan nah, Nabi SAW. Seperti yang dicontohkan tadi. Tahu ya? Nah, sehingga lafadz yang umum difahami umum sebagaimana lafadznya walaupun mungkin ada di situ keterangan sebab nuzulnya secara khusus. Tetap yang diambil pegangan adalah lafadznya yang umum. Tidak difahami secara khusus sampai ada dalil yang menunjukkannya. Kalau tidak ada, maka kembali kepada asalnya itu difahami umum. Justru yang memahami khusus padahal lafaz yang umum itulah yang dituntut da dalil. Contoh penerapan yang lain adalah kalau kita ketemu dalam Al-Quran ayat yang berikan tentang Rasul, tentang kitab-kitab Allah, tentang hari akhir, tentang segala perkara yang lalu atau yang akan datang. Semua itu ditetapkan menurut hakikat hakikatnya nyata seperti itu Misalkan ya Nabi Musa tangannya apa? Bisa bercahaya. Jadi dipahami sebagaimana lafaznya begitu. Jangan yang dimaksud oh begini begini dengan semata-mata ra'yu tanpa dalil. Nah, tidak boleh itu. Paham? Nah, atau seperti dalam kisah Bani Israel ya, diangkat bukit di atas mereka ya, Nah, difahami sebagaimana lafadznya nyata Allah angkat itu bumi eh bumi apa e, gunung itu sampai ke atas kepala mereka dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu jangan difahami dengan makna yang lain yang lain yang nggak ada dalilnya bang seperti yang difahami oleh sebagian orang-orang ya, yang mengaku sebagai jaringan Islam liberal ayatnya seperti itu dia takwil enggak seperti itu jangan dipahami secara tekstual nah tapi maksudnya begini begini nah, dari mana apa dalilnya tidak ada dia datangkan dalilnya nah jelas begitu pula tentang misalnya daba yang akan keluar nanti menjelang hari kiamat yang bisa bicara kepada manusia manusia Aku pahami sebagaimana lafadznya. Dajjal diberitakan demikian dalam hadis Nabi SAW Pahami sebagaimana hakikatnya. Ya. Dengan jazman la syakka dengan penetapan yang pasti tanpa ragu. Nah, paham? Begitu. kepada Syekh di sini kalau kamu ya melihat dalam Al-Qur'an Allah memerintah untuk berbuat sesuatu lihat lafadznya ya. pahami baik-baik apa yang masuk dalam lafaz tadi apa yang tidak masuk di dalamnya dengan kaidah ini al imrah bi umumil lafaz la bi khususis akan sangat membantu dalam memahami tafsir yang benar dari ayat-ayat Al-Quran. Allah walam Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita juga sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu